Selamat pagi, Pak Gilbert. Iya, mudah-mudahan tahun 2013 tidak akan terjadi seperti ini. Karena dari tahun 2010, saya catat 2011, 2012, ya. Jadi ini jangan dianggap enteng, ya. Sekali lagi jangan dianggap enteng. Ini menyangkut nyawa manusia dan reputasi negara Republik Indonesia. Kalau terjadi kecelakaan yang menimpa penerbangan asing maupun lokal, ini kan yang malu juga negara Indonesia jadi bekerjalah yang benar. Karena Anda semua digaji. Ya kan? Nah, gitu aja. Makasih. Pak Prabu. Selamat pagi. Silahkan. Klasik banget. Ini sangat Indonesia. Di mana para pemimpinnya tidak bisa menyusun prioritas secara benar dan tepat. Padahal kita itu setiap ke airport apakah dalam negeri atau luar negeri dikenakan airport tax yang nilainya tidak kecil coba dikalikan dengan jumlah penumpang selama setahun. Ingat lagi bahwa uh, apa, keamanan penerbangan itu nomor satu. Jadi prioritas harus nomor satu pada keamanan, keamanan dari perlengkapan maupun dari keamanan secara fisik, baru yang lain-lain. Terima kasih. 633-9160 silahkan masih banyak waktu bagi Anda yang juga ingin beropini dalam Businessman Opinion. Kita masih membahas mengenai Berhenti berfungsinya radar di Bandara Soekarno-Hatta pada minggu lalu, kurang lebih sekitar 15 menit ya.